بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وقادة القادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعثرته الأنجم الزاهرات وبعد الحمد di waktu yang mulia ini di waktu yang mulia ini yaitu waktu bainal maghrib wal isya' di mana para salaf saleh sangat mempergunakan waktu ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu bainal maghrib wal isya termasuk waktu yang memiliki sir atau rahasia-rahasia ilahi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita untuk dapat kiranya menambah keilmuan kita khususnya tentang agama kita agama Islam dan syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Al-Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir pengarang kilat kitab Sulam Taufik ditanyakan, "Ya Hayy Abdullah, waktu bainal maghrib wal isya ini untuk amal atau untuk ilmu?" Jawab hai Abdullah untuk amal. Untuk amal, istilahnya untuk ibadah. Tapi insya Allah meskipun kita isi dengan ilmu, insya Allah nilainya nilainya amal insya Allah. Malam ini karena Al Habib Ustaz Segaf bin Hasan Baharun berhalangan dan meminta untuk saya Al Fakir menggantikan beliau insya Allah kita isi dengan acuan kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad yaitu kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insani wa yanqadi lahu min al-a'mar kitab ini secara singkat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib mengajak kita untuk bermuhasabah dan menghitung-hitung umur-umur kita yang telah lewat Wahai Abdullah bin Ali al-Haddad membagi ilmu, membagi umur manusia menjadi lima umur. Pertama, Al-Hayy Abdullah Haddad menyebutkan umur manusia di alamul arwah. Di alam ketika kita masih berupa ruh. Yaitu disebutkan di sini al-umrul awal wa huwa min hin khalaqallahu Adam alaihi salam وأودع dzurriyyata fi sulbihil mubarak. Ketika kita masih berupa arwah dan berupa arwah di dalam rusuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Qala Allah Ta'ala wa id akhadha a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى Hadis semua arwah di saat umur kita berupa umur arwah menyatakan bela berarti bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Ini termasuk dalil bahwasanya siapa yang ingkar di saat kita berpindah dari dimensi arwah menuju dimensi ajsad, dimensi ruh menuju dimensi jasad yang kasat mata berarti dia sudah mengingkari persaksiannya akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umur yang pertama yang disinggung oleh Haji Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian umur yang selanjutnya al-umr tsani kita singkat saja. Wa huwa min hini khurujil insan min batni ummih. Ketika di saat keluarnya manusia dari perut ibunya, ini dari umur yang kedua. Bil ini ketika ibunya melahirkannya. Ila hili khurujihi minad dunya bil maut. Sampai waktu dia keluar di alam dunia dengan dijemput oleh kematian. Ini umur yang kedua. Mungkin kita hanya bisa menjangkau satu umur saja tetapi yang benar adalah kita memiliki lima umur oleh Abdullah Al-Haddad. Oleh karena itu, seorang bersyair, seorang Arab bersyair, "Khuliqal insanu lil baqa." Kalau dikatakan manusia diciptakan untuk fana, iya, jasadnya fana. Cuma arwahnya baqin, arwahnya akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti melewati yang namanya realita kematian. Makanya di sini disebutkan ending dari umur kita, akhir dari umur kita adalah kematian, umur yang kedua. Seorang penyair berkata, Al-mautu babun, kullun nasi dakhiluhu, ta'addadatil asbabu, wal mautu wahidu. Al-mautu babun, kematian adalah pintu Kullun nasi dakhilu setiap manusia pasti memasuki pintu tersebut. Ta'addadatil asbabu sebab macam-macam. Ada yang sebabnya sakit, ada yang sebabnya kecelakaan, ada yang sebabnya macam-macam. Ta'addadatil asbabu sebabnya berbelang bermacam-macam wal mautu wahidu. Tapi kematian satu. Baik kematian satu. Seorang penyair jahiliyah pernah juga menggubah syairnya mengungkapkan fenomena kematian. Wa idal maniyatu faraha al alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Wa idal maniyatu apabila kematian sudah mencengkramkan kuku-kukunya, al alfaita maka niscaya kamu akan menemukan kulla tamimatin setiap jimat yang kamu bermaksud untuk menolak kematian la tanfa'u tidak berfungsi apa-apa. Ini menunjukkan kenyataan kematian. Suatu kali Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, kalau memang ending dari hawa dari kehidupan manusia al hayatud dunia adalah kematian, tidak, tidak mungkin mereka merasa nyaman hidup di dunia. Ada yang bertanya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kalau memang mereka semua mengetahui kematian tidak mungkin mereka merasa nyaman di dunia. Kata Rasulullah, mereka diberikan al-amal, harapan. Al-amal, harapan. Sedikitnya kita memiliki harapan, akhirnya kita terlupakan dengan kematian. Tapi al-amal ini kalau kepanjangan menjadi tulul amal, ini juga mazmum. Ini juga tidak baik. Bahkan Hayy Abdullah Haddad dalam kitab hikamnya menyinggung, kadang-kadang hijab dari Allah itu bermanfaat. Kadang-kadang kita dihijab. Kadang-kadang bermanfaat. Kenapa? Mungkin saja kalau kita tidak dihijab kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada cerita kisah di Hadramut ada seorang seorang wanita salihah membawa e, mengadukan tentang keadaan yang dialami oleh anaknya, oleh putranya. Putranya ini kalau sudah lihat langit, kalau sudah lihat langit pingsan. Putranya padahal masih belum balik, masih kecil. Setiap lihat langit pingsan. Maka wanita salihah ini mendatangi seorang yang alim yang soleh menanyakan perihal kondisi yang dihadapi oleh putranya putraku ini setiap melihat langit pingsan maka dibawa kemudian dikatakan oleh orang soleh tadi sudah coba kamu wahai wanita kamu pergi ke pasar dan ambil kurma tanpa seizin penjualnya ambil kurma tanpa seizin penjualnya, kemudian berilah makan itu, berilah kurma itu kepada anakmu. Subhanallah, dipraktekan omongnya orang soleh ini, ingin tahu saja apa yang dialami oleh anaknya, padahal anaknya sudah mencapai derajat yang tinggi. Istrinya betul-betul soleh. Setelah diberi makan yang statusnya haram, karena mengambil kurma dari selain transaksi yang halal, Akhirnya anaknya sudah tidak kelihatan apa-apa lagi. Karena hijab hijabnya sudah turun. Tidak kelihatan apa-apa lagi. Tapi akhirnya dimintakan halal. Jadi dia tahu. Padahal anaknya ini sudah mencapai derajat yang tinggi. Cuma ibunya tidak tahu apa yang dihadapi oleh anaknya. Akhirnya datang lagi kepada orang alim tersebut. Wahai orang soleh, bagaimana caranya? Aku ingin anakku kembali lagi. Berarti mintalah halal kepada penjual kurma tadi. Datanglah ibu tadi dan minta halal. Subhanallah kembali lagi anaknya seperti semula. Jadi semula. Ini cerita tentang hijab. Tentang hijab. Nah. Disebutkan di sini yang penting beberapa poinnya fa'inal amril muakkad 'alal abawain. Di sini erat hubungannya dengan terbiah mendidik anak, mendidik putra dan putri. Wa 'alaihima kembali kepada kedua orang tua an yaghrisa fi qalbihi ta'zima sya'iriddin. Hendaknya bagi kedua orang tua menanamkan dalam hati anaknya itu mengagungkan syiar-syiar agama. Kalau Allah Taala, yang may syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk menghadiri pengajian, menghadiri majlis, menghadiri salat jamaah, menghidupkan masjid, menghidupkan musalla itu termasuk syiar. Termasuk syiar. Yang disebutkan dalam hadis, "Intibarus salah ba'da salah." Ini adalah pahala yang tinggi kumur ribat kumur ribat kumur ribat pahala yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala khususnya apalagi bainal isya'ain bainal maghrib wal isya ada beberapa waktu disebutkan oleh Al Habib Abu Bakar Al Adani Al Mashhur hafizahullah ada beberapa waktu yang jarang kita perhatikan padahal waktu itu sangat mahal yang pertama bainal maghrib wal isya kita kembali ke pembahasan pembukaan tadi. Waktu antara maghrib dan isya ini betul-betul mahal di mata orang-orang yang saleh untuk beribadah dan untuk mengkaji ilmu, untuk membaca Al-Quran dan lain-lain. Yang kedua, yaitu waktu tengah malam yaitu sulusul akhir. Semuanya sudah tahu bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ketika sulusul akhir. Bahkan ada cerita di antara fadilah qiyamul lail fadilah bangun malam ada orang yang tidak bisa bangun malam sama sekali cuma dia setiap malam berkata ana ana ana dia hanya bisa berkata ana cuma dengan penuh ikhlas dengan penuh dengan penuh perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa dia mengucapkan ana ana saja saya saya ya Allah di waktu malam hanya itu saja. Saya ya Allah. Saya ya Allah. Karena dia menjawab dalam hadis Hudsi. Barang siapa yang meminta ketika sulusul lailil akhir. Pasti aku akan memberikannya. Ana ya Allah. Aku termasuk orang yang meminta. Barang siapa yang meminta ampun. Pasti akan aku maafkan. Ana ya Allah. Saya juga ya Allah. Barang siapa yang minta perlindungan pasti aku akan lindungi. Ana ya Allah. Jadi dia setiap bangun anak anak cuma dengan zauk anaknya dia lain mungkin seribu rakaat kita sama anaknya orang soleh ini lain karena derajatnya orang soleh dengan derajatnya derajatnya al arif billah dengan derajatnya orang biasa jauh jauh diceritakan ada seorang ada seorang wali yang dibuka hijabnya lalu dia melihat syaitan melihat syaitan mondar mandir di depan masjid syaitan ini Sementara di dalam masjid ada dua orang. Yang satunya selalu yang satunya sholat, yang satunya tidur. Setan ini mondar mandir di depan masjid. Lalu yang dibukakan hijabnya ini menanyakan setan tersebut. Eh hey, setan, ini nunggu siapa? Kamu ini kenapa mondar mandir tidak masuk ke dalam masjid? Eh, Apakah kamu takut dengan orang yang sholat tersebut? Ternyata jawabannya setan. Bukan, aku tidak takut dengan orang yang sholat tadi. Cuma aku aku takut dengan nafasnya orang yang tidur itu. Karena orang yang tidur ternyata predikatnya wali minal aulia. Termasuk wali, termasuk orang yang saleh. Sementara orang yang sholat orang-orang biasa saja. Padahal ini hanya nafasnya saja. Nafasnya orang saleh. Bagaimana dengan ibadahnya? Ini menunjukkan bahwasanya derajat antara orang yang soleh dan orang yang biasa meskipun dia abid meskipun dia tukang ibadah tapi dia tidak mendapatkan predikat salah dari Allah maka jauh yang ini roka ternyata setan lebih takut kepada nafasnya orang saleh ini daripada takut dengan rokaat-rokaat yang dilakukan oleh orang yang saleh ini karena mungkin rokaat-rokaat dari kita kita sebagai orang yang masih mukasir, yang masih perlu mengevaluasi ibadah kita. Kadang-kadang tidak lepas dari ria, tidak lepas dari pamer, pamer amal, tidak lepas dari ujub, bangga dengan amal, tidak lepas dengan maksud-maksud keduniawian. Makanya disebutkan bahwasanya eh, mengobati hati ilmu, ilmu untuk mengobati hati itu juga wajib untuk kita pelajari. Ilmu-ilmu untuk mengobati hati itu juga wajib disebutkan dengan sangat panjang lebar oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin juz 3. Semua ini berbicara tentang rub'ul muhlikat, berbicara sifat-sifat yang membinasakan kita manusia supaya kita jauhi berapa sifat karena kita ini untuk menuju kepada Allah pasti melewati banyak sekali aral lintangan. Tadi waktu jalan macet anak teringat. Jalan macet kita teringat dengan perkataan Al-Imam Ar-Rifai sahibut tariqah Rifaiyah atau dalam riwayat yang lain Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebutkan dalam kitab Hikam Syarah Hikam li Syekh Al-Buti hafizahullah disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jalani di bidayahnya atau Imam Rifai di riwayat yang lain pada permulaan suluknya melihat semua jalan menuju kepada Allah macet rame kabeh rame penuh padahal disebutkan oleh ulama tasawuf ulama tazkiyatun nafas bahwasanya at-tariq ilallah ka'adadi anfasil khalaiq atau ka'adadi ru'usil khalaiq jalan menuju kepada Allah itu sejumlah kepala-kepala makhluk ini menunjukkan mubalaghah lebih istilahnya banyaknya saking banyaknya diumpamakan sejumlah kepalanya makhluk cuma Al-Imam Rifai atau Syekh Abdul Qadir Jalani saat itu melihat semua jalan ini musdahimah ramai semuanya semua jalan menuju kepada Allah Menuju kepada kedekatan kepada Allah Semuanya ramai Jalan sholat Yang sholat banyak Jalan tahajud Yang tahajud banyak Jalan puasa Yang puasa sunnah banyak Jalan jihad visabilillah Yang jihad visabilillah banyak Ternyata ada satu jalan Yang sedikit antri Antrinya cuma sedikit Yaitu jalan zillah wal inkisar amam Allah Subhanahu wa taala, merasa hina dan merasa betul-betul hancur jiwa kita ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hanya satu jalan yang sepi. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jalani meniti jalan itu dan usul kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih jalan azillah wal inkisar. Karena jalan merasa hina ini sedikit yang menggandrungi. Semuanya ingin tahta, semua ingin dihormati. Jalan menuju kepada Allah dari jalan kehinaan diri, rendah hati di depan Allah dan ingkisar dan betul-betul hancur sedikit. Tidak ada yang senang menuju ke sana karena memang berlawanan dengan nafsu manusia. Akhirnya Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir Jalani lebih memilih jalan itu dan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berbicara tentang syairuddin termasuk juga wa hurmatillahi wa mahabbatil khair seorang kedua orang tua tugasnya juga memperkenalkan kepada anak-anaknya tentang hal-hal yang dihormati hal-hal batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala juga mahabbatul khair mencintai menyenangi hal-hal yang bersifat kebaikan mahabbatus salah Al-Imam Syafi'i pernah berkata, "Uhibbu salihina wa lastu minhum." Al-Imam Syafi'i berkata, "Uhibbu salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'a wa akrahu man al ma'asi wa in kuntu sawa'an fil bid'ah." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Aku ini mencintai orang-orang saleh. Walastu minhum meskipun aku bukan termasuk orang saleh." Tawadhu dari Imam Asy-Syafi'i, rendah hati dari Imam Asy-Syafi'i. Wa hubbu salihin wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan saja aku mendapatkan syafaatnya orang saleh tersebut. Ini termasuk ta'zim syairuddin. Kembali ke atas mengagungkan syiar-syiar agama. Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku, aku bukan termasuk orang saleh. Wa akrahu man bid'atuhum wal ma'asi dan aku membenci kepada orang yang perbuatannya maksiat, membenci perbuatannya bukan membenci orangnya. Ini kembali kepada istilah al-bughd wal hub subhanahu wa taala, mencintai dan membenci karena Allah subhanahu wa taala. Wa akrahu man bid'atuhum al-ma'asi wa in kuntu sawa'an fil bid'ah. Meskipun aku kata Imam Syafi'i sama-sama maksiat, sering tergelincir dalam lembah maksiat. Ini tawaduk dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Akhirnya dijawab oleh salah satu muridnya, "Tuhibbu salihina wa anta minhum." Karena zaman dulu namanya syair itu sudah mendarah daging. Jadi gampang saja seorang bersyair secara spontanitas itu gampang saja. Dan sampai sekarang juga di daerah Habermut masih mentradisi tradisi balas-balasan syair mulai dari sore sampai jam 1 sampai jam 2 karena sudah menjadi tradisi Arab sejak zaman jahiliyah Disebutkan langsung dijawab secara, secara spontanitas oleh muridnya Imam Syafi'i. Tuhibbu salihin. Maksudnya Syafi'i. Wahai Syafi'i, kamu mencintai orang-orang saleh. Wa anta minhum. Dan kamu termasuk orang-orang saleh. Nuhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Orang yang mencintai suatu golongan, suatu kaum pasti menyusul dengan jamaah yang ia cintai, jamaah yang ia yang ia yang ia gemari sesuai dengan hadis al-mar'u ma'a man ahab al-mar'u ma'a man ahab ketika seorang sahabat menangis ditemui Rasulullah SAW absen beberapa hari tidak mendatangi majelisnya Rasulullah SAW disebutkan dia dalam keadaan sakit kalau tidak salah sahabat Sauban rahimahullah radhiyallahu an akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW kenapa kamu wahai Sauban Kenapa kamu tidak hadir majelisku? Sauban berkata, Aku sedih wahai Rasulullah. Mungkin sekarang ini aku masih dekat dengan kamu. Bisa melihat wajahmu. Bisa mengambil ilmu dari kamu. Tapi aku tidak tahu bagaimana nasibku di akhirat nanti ya Rasulullah. Di mana aku dan di mana kamu wahai Rasulullah. Aku berada di mana dan kamu mungkin fi'ala ini. Kamu berada di surga yang tinggi sementara aku di mana wahai ya Rasulullah lalu dijawab oleh Rasulullah lalu kamu punya bekal apa Allah, wa rasulah aku mencintai Allah dan Rasulnya lalu dijawab oleh Rasulullah inni alaiha bikathrati sujud kalau kamu memang lalu apa yang apa, apa yang akan kau minta wahai Tauban apa yang ingin kamu minta as'alu murafaqataka fil jannah aku hanya ingin satu kalau kita mungkin ditanya, ditawari oleh Rasulullah, pasti kita kembalinya ke hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat temporal, yang bersifat sementara. Aku minta ini ya Rasulullah, aku minta ini. Tapi Sauban punya zul, punya perasaan mahabbah dengan Rasulullah SAW. As'alu mur as'alu kamu rafaqatika fil jannah. Aku ingin bersanding berteman denganmu di surga wahai Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah, "Aini 'alaiha bikasratis sujud." Kalau begitu bantu aku supaya kamu bisa menjadi temanku di surga. Banyaklah sujud. Banyaklah sujud. Karena memang amal meskipun bukanlah amal yang menjadikan kita sukses di akhirat, tetapi harus dengan amal. Dalam nasahi dunia disebutkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata dengan amal seakan-akan amal ini diwujudkan seseorang yang seorang manusia ya amal bika la nasul wala budda minka. Wahai amal, dengan kamu ini kita tidak bisa sampai kepada Allah. Tetapi la budda minka, harus dengan amal. Bika la nasul, dengan sebab kamu kita tidak bisa sampai kepada Allah. Tapi la budda minka. Perkataan yang pertama bika la nasul berarti tidaklah yang mengantar kita mengantarkan kita kepada Allah amal saja karena semuanya kembali kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala, fadl min Allah Subhanahu wa taala. Seperti diceritakan di Nasahi Diniyah juga oleh Abdullah Al-Haddad diceritakan Bani Israel seorang Bani Israel yang karena umurnya panjang sudah beribadah kira-kira 500 tahunan. 500 tahunan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika di surga, ketika ingin masuk surga, Ditanya oleh Allah, kamu ingin masuk ke dalam surgaku dengan amalmu atau dengan rahmatku? Kemudian dia menyatakan dengan amalku, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengira amalnya betul-betul kunci sukses dalam surga. Kalau begitu, kalau dengan amalmu, ayo kita bandingkan, kita timbang. Berapa sih besarnya amalmu dibandingkan dengan rahmat, nikmat satu mata saja al Satu mata saja yang telah aku berikan nikmat kepadamu. Coba bandingkan. Ternyata rajahat ni'matul ain ala khamsami'ah sanah minal amal. Ternyata lebih tinggi jauh. Satu mata saja dari 500 tahun dia beribadah. Hanya dia, sudah ya Allah kalau begitu masukkanlah aku dalam surga dengan rahmatmu. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa ittikal al amal. Tidak bisa kita bersandar hanya dengan amal saja, tapi perlu diberi catatan selanjutnya apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani wala buddha minka tapi harus dengan amal harus dengan dengan amal karena amal ini sarana karena amal ini sarana meskipun diterima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala makbul atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala karena tidaklah semua yang sah itu pasti makbul. Mungkin salat kita sah tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Makanya banyak dari para aulia dalam doa-doanya meminta untuk diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di sini disebutkan wa mahabbatil amal bihi dan mencintai perbuatan aktivitas kebaikan wa ahli dan mencintai ahlul khair, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Bagaimana caranya kita mengatakan orang-orang saleh? Sudah, ahsan gebiah ulah no. Di umum no Kita anggap saja orang semuanya saleh. Ini disebutkan dalam hadis dua masalah yang mana tidak ada dari dua masalah itu yang lebih daripada istilahnya yang lebih tinggi dari dua masalah itu. Yang pertama husnudzan billah, yang kedua husnudzan bi Ya sudah kalau kita tidak tahu mencintai orang saleh kita anggap saja semua orang saleh. Semuanya orang saleh. satu kali Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah bin Ahya Abdullah bin Abu Bakar al diuji oleh ayahnya diuji oleh ayahnya untuk mencari sudah wahai Abu Bakar nanti jalan kamu jalan ente cari orang yang paling orang yang lebih hina daripada kamu wahai Abu Bakar Ali Idrus cari di jalan ini orang yang paling hina daripada kamu akhirnya Al Abu Bakar Ali Idrus berjalan melihat orang tua melihat orang tua karena dia dipenuhi dengan perasaan husnudzan bi ibadillah, tidak pilih kasih. Tidak milih ini orang tua, orang... ketika melihat orang tua, aku lebih jelek dari orang tua ini. Orang tua ini sudah berumur, istilahnya berarti bertahun-tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku masih muda. Berarti orang ini lebih bagus dan aku lebih hina. Meniti jalan selanjutnya bertemu dengan anak kecil Melihat anak kecil, pikirannya dibawa lagi kepada husnudzan. Anak kecil ini lebih bagus dari aku. Dan aku lebih hina dari anak kecil ini. Karena anak kecil ini belum dihisab, belum dihitung maksiatnya. Masih belum balik. Sementara aku sudah dihitung. Maka aku lebih berbahaya. Kalau aku tidak mengisi hari-hariku dengan perbuatan amal soleh, dan mengisinya dengan maksiat otomatis pasti dihitung oleh Allah Subhanahu taala. Berarti anak kecil ini lebih mulia dari aku dan aku lebih hina. Lewat lagi dengan orang yang bermaksiat. Orang yang terkenal bermaksiat melihat orang bermaksiat ini, mungkin saja orang ini lebih bagus dari aku. Karena mungkin saja dia taubat. Akhirnya dia diterima taubatnya dan dia dengan sebab taubat yang nasuha dia lebih tinggi dari aku derajatnya Jalan lagi, berarti dia lebih mulia dan aku lebih hina. Melewati orang kafir. Sampai melihat orang kafir masih menyangka dirinya lebih hina. Kalau Sampai melihat orang kafir merasa dirinya lebih hina disebutkan orang kafir ini meninggal mungkin saja ala husnul khatimah. Sementara kita siapa yang menjamin kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Setelah kurang berarti dikatakan oleh ayahnya berarti kamu sukses dalam ujian ini. Semuanya menuju kepada husnudzan, husnudzan billah. Sampai sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah indal maut. Berikan amal-amal kita yang terakhir, amal-amal kita yang terakhir, amal-amal kebaikan semuanya. Karena al-ibrah bil khawatim. Tolak ukur barometer kehidupan manusia dengan akhirnya. Kalau awalnya baik dan akhirnya buruk, Maka sama saja. Yang penting husnul khatimah anil maut. Allahumma atina nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. اللهم افتح علينا فتح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكره رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأسخي يا أخي لا علما نخبى بالخير ونكفى كل شر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته